Bismillah. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah kesempatan Ba'dal Fajr hari Sabtu 6 Maret 2021 bertepatan dengan 21 Rajab 1442 Hijriah. Lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh pembahasan kita Al-Akhbar As-Sahihah di ahkam siang Ramadan, kumpulan Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita sesi 67 sifat puasa pasal al-iftar masalah keutamaan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa keutamaan keutamaan memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa sebelum kita masuk kepada keutamaan yang agung ini silakan kepada Ikhwanul Makan Barakallahu Fikum. بسم الله قال المؤلف في كتابه الأخبار الصحيحة في أحكام صيام رمضان dalam bab yang ketujuh sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam di pasal yang ketiga pasal al iftar sunnah-sunnah berbuka puasa dan kita masuk kepada masalah yang ketujuh eh, masalah as-sabi'ah fadlu man yufattiru as-sa'im keutamaan bagi mereka orang-orang yang membuat iftar as-sa'im maknanya keutamaan bagi mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk membeli makanan, minuman untuk orang-orang yang melaksanakan puasa. Maka disebutkan oleh penulis pendalilannya dari keutamaan orang yang membuka jalan untuk berbuka puasa ada dua hadis. Hadis yang pertama datang dari Said Ibnu Khalid Al-Juhani dan yang kedua datang dari Abi Hurairah. Langsung kita baca al-matan silahkan dilihat untuk dihafal. An Zaid bin Khalidin Al-Juhani. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qatara sha'iman kutiba lahu mithlu ajrihi fi annahu la yanqus min ajri sha'imi shay'un. Maknanya dari Zaid bin Khalid al-Juhani berkata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang membuatkan iftar untuk orang yang berpuasa baik dia membeli bahan kemudian dibuat membuatkan roti membuatkan sayur membuatkan gulai kambing gulai ayam dan sebagainya ataupun dia membeli makanan yang sudah tersedia yang jelas manfaat rasa iman barang siapa yang memberikan makanan dan minuman bagi mereka orang-orang yang berpuasa untuk berbuka kutibalahu mislu ajrihi ini keutamaannya ditulis bagi dia pahala seperti orang yang berpuasa tadi Misalnya dia tidak berpuasa, maka mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berlapar-lapar dari pagi sampai petang. Maka ini keutamaan yang besar. Kutibalahum itu ajrihi. Maka dia akan didapatkan pahala ditulis sebagai pahala yang besar. Karena pahala orang-orang yang berpuasa sangatlah besar. Siapa? Ingat. Dua hadis. Yang pertama hadis Abi Hurairah. Apa disebutkan? Innahu li wa ana ajibih. Kata Allah. Sahihnya wa ana ajibih. Disebutkan di hadis yang sebelumnya. Bahwa kulu amal ibn Adam yudha'af. Dari satu kepada sepuluh, dari sepuluh kepada tujuh ratus. isyarat wa Dan hadis akan Abi Umamah, apa lapetnya? Kita tidak ada tandingannya puasa di sisi Allah pahalanya sangat besar. Kemudian dari pahala yang sangat besar itu oleh orang yang menginfakkan harta ini untuk iftar ini Hanya mengeluarkan uang 50 ribu, 100 ribu, kemudian dia mendapatkan pahala yang banyak. Maka inilah dari keutamaan mereka orang-orang yang membuat iftar Mendapatkan pahala yang besar. Dan di sini disebutkan yang kusumin ajri sa'imi syai'un. Maka tidak kurang dari pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa sama dengan pahala orang yang membukakan puasa. Ini di hadis Zaid bin Khalid. Adapun hadis yang kedua dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man fatara sa'iman fa'at amahu wasaqahu." Di sini lebih jelas description bahwa siapa yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa saat amahu maka dia memberikan makanan. Wasakahu dan melepaskan dahaganya. Berarti memberikan makanan dan minum. Kalau dia memberikan makanan gorengan saja nanti terselak. Tidak ada air minum. Tidak ada jus. Tidak ada teh manis. Makan gorengan aja. Dikasih. Terselak ya atau tidak? Jadi dikasih makanan dan minuman ada <laughs> sok buah, ada SPR, dan sebagainya. Karena lahu mislu ajrihi, maka bagi dia mendapatkan pahala sesuai pahala dari orang yang berpuasa ini. ini adalah keutamaan orang-orang yang memberikan puasa maka kesimpulannya di dalam pada Allah ini Ta'awanu Lal birri wa ta'wiyah Di mana Para ulama berilm melaksanakan puasa di sini para pengurus ada yang mampu untuk memberikan makanan Maka berikan makanan Para abad mungkin tidak berpuasa hanya bisa menggauli istrinya, Senin dan Kamis dan sebagainya, semua ada jalan kebaikan. Namun dia masih bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, dan di siangnya dia menginfakkan batinnya kepada istrinya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Alhamdulillah semuanya kembali kepada ilmu dan niat kita. Maka sekarang kita masuk kepada tahrim. Hadis yang pertama dari Zaid bin Khalid yang beristidlal kepada penulis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Atha an Zaid bin Khalid al-Ju'ani di riwayat Tirmidzi. Riwayat Ibnu Majah tulis. Mana nanti madarul hadis. Diriwayatkan oleh Ibnu Imam Ibnu Majah dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah dan Abdul Malik dan Al-Hajjaj Ibnu Ata'ah kulluhum an Ata'ah an Zaid ibn Khalid. Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Su'abil Iman min Tariq Ibnu Juwaid an Ata'ah an Zaid ibn Khalid. Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra bin Tariq Ma'fil Ibni Ubaidillah Al-Zajri An Atta An Zaid Ibni Talib. Maka siapa madzhab sanad apa ahsan baik apa wahwaman berarti ya soal apa man ahsan apa ibnu Abdul Berarti ya soal Bagaimana fisiknya dia? Apa Ibn Abi Apa Apakah tampan? Ya, ya Seperti perempuan? Jadi, eh, bukan masih kari. Bukan untuk menghina, tetapi dijelaskan bahwa keadaan fisiknya memang seperti itu. Bagaimana dia? Pertama, suat Kedua, akwar. Ketiga, akwar. Keempat, asal tangannya lumpuh dan juga botak. Tidak ada rambut kecuali beberapa lembar lengkap. Berarti dia juga dari segi keadaan strata sosialnya juga dia seorang budak. Jadi seorang budak hitam, lebam, dan juga kakinya pincang dan matanya juling satu dan akma ba'dah disebutkan di akhirnya dia buta di akhir hayatnya dan tangannya juga lumpuh satu dan kepalanya botak maka bagaimana keadaan ini namun Allah mengangkat derajatnya dikarenakan ilmunya apa dikatakan dari keutamaannya dia mempunyai ilmu manasik haji wal umrah. Maka setiap tahun diumumkan la yustinnas bil haji wal umrah illa apa Ibn Abi Rabah. Kecuali apa Ibn Abi Rabah. ada syarat kepada apa Ibn Abi Rabah. Karena halu imam. Maka berakhirnya di sini sanadnya bersambung. An apa? An Zaid Ibn Khalid. Walakin hadis ini baif munqati' Karena berkata Ali Ibn Madini siapa lakuknya? Saya perwadi The Restless Snake, Drik, Padang Pasir, atau Ibn Abi Rabah Lam Yasma min Zaid Ibn Khalid. Maka apa? Meskipun imam besar tetapi tidak mendengar hadis dari sahabat Zaid Ibn Khalid. Maka hadis ini terputus. Ini ucapan Ali Ibn Madini di dalam kitabnya Ilal. Ali Ibn Madini seorang muhaddis ahli sunnah dan mempunyai ilmu yang kuat dalam permasalahan penyakit hadis. Maka Imam Al-Bukhari pun mengatakan mas pasdorku min suyuhi ila min wadi. Aku tidak merasa kecil dari ilmuku kecuali jika aku berhadapan dengan syekhku hayatul wadi. Dan Imam Ali Ibn Madini mempunyai kitab Kitabul Hilal. Dan kitab ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang dohirnya sahih tetapi berpenyakit. Namun sayang yang ada hanya beberapa mujallad saja. Dan kami ingat di Damat di tempat Syekh Mokbil, di Maktabah, di pojok bagian ilmu hadis ada satu jilid yang itu juga kebetulan belum ada taktik dan sebagainya. Mungkin sekarang sudah ada taktiknya. Hasil itulah yang tersisa dari kita Ibnu Madini dari Al-Ilal Ibnu Madini. Maka berkata Al Madini di kitabnya Al-Ilal halaman 71 apa Ibnu Abi Robah lam yasma min Zaid bin Khalid. Atau Ibnu Abi Robah tidak mendengar dari Zaid bin Khalid. Namun, meskipun sanad ini baik yang pertama, namun ada sanad yang kedua. Ataupun syahid dari Abi Hurairah. Seperti di makna Maka dikeluarkan oleh Imam Al-Ukaili di Abu Afa dan Al-Asbahani di Asbar Al-Asbahani. Dan Al-Bayhaq di Su'adil Imam Semuanya dari jalan Abdul Razak, kena Ibnu Juraid, An Maula atau Ahmad. Abi Hurairah marfu'an. Dan diriwayatkan oleh Abdul Razak namun mauquf dari ucapan Abi Hurairah. Maka sangat ini barakallahu pun semua rijal thiqah. Kecuali Saleh Ibnu Nabhan Saduk dan Muqtalib namun sayangnya diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj an Saleh Tau Amat meskipun Saleh itu adalah rawi yang seduk namun Ibnu Jurayj di sini meriwayatkan dengan an anak maka periwayatan Saleh Maulatul Amat meskipun dia mukhtalif dia rawi yang di akhirnya pikun namun diketahui oleh para ulama seperti berkata Ibnu Adi, labak sabi riwayatil qudama anhu. Kami Abi Zaid wa Ibnu Jurayj. Maka Ibnu Jurayj periwayatannya dari rawi di sini Sareh Maula atau Amah riwayatan yang baik karena Ibnu Jurayj meriwayatkan sebelum ikunnya Namun yang jadi masalah bukan permasalahan soleh maulat tau amah tetapi masalah Ibnu Juraid di sini yang mudalis Maka akhirnya sanad yang kedua dari Abu Hurairah dhaif. Maka dari dua jalan dari Zaid Ibnu Khalid yang dia itu mak mau mengkote ditambah dengan riwayat abu Hurairah yang mengkote juga dikarenakan hadis Ibnu Juraid maka bisa naik kepada derajat Hasan Lidairi wallahu a'lam dan para ulama mengamalkan hadis ini. Kemudian ada faedah. Jika dikatakan kepada kita, kenapa penulis mencukupkan dengan riwayat Abi Hurairah dan Khalid ibn Zaid saja? Padahal di sana ada hadis-hadis yang lain yang marfu yang mana bisa jadi dengan hadis-hadis yang lain yang marfu ini kalau dimasukkan kepada matan mungkin bisa mengangkat menjadi derajat sahih ligairi. Kenapa penulisannya memasukkan hadis Zaid ibn Khalid dan Abi Hurairah saja? Kita katakan naam telah datang hadis dari Ibnu Abbas dan datang dari Aisyah dan datang dari Salman Al Farisi dari tiga sahabat yang lain namun ditinggalkan oleh penulis dan penulis tidak menoleh pada ketiganya karena jalan-jalannya terlalu baik. Seperti pertama, datang dari Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh al ukeli di dalam kitabnya Abu Afar, dalam Al-Hasan Ibnu Sa'id, An Ibnu Jurayj, An Atta, An Ibn Abbas. Lihat bagaimana sanadnya. Dari Hasan Ibn Wahid, dari Nah, dari ibnu Jubair, Imam. Apa? Ibn Abi Rabah, Imam. Dari Ibn Abbas. Yang tepatnya sama. Manfaat kalau iman falahu mithlu ajrihi. Dan siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala sesuai orang yang berpuasa tersebut. Maka hadis ini barakallahu fikum dhaifun jiddan. Hasan Ibn Rasid dikatakan oleh Abu Hatim Majzul. Dan di sini terjadi khilaf. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak, diriwayatkan dari Ibnu Duraid, dari Saleh Ibnu dari Saleh Maula Tau Amas dari Abi Hurairah. Ya apa tidak? Jadi yang kedua tadi. Jalannya dari Abdul Razak, dari Ibnu Duraid, dari Saleh Maula Tau Amas dari Abi Hurairah. Seperti di makan yang kami sebutkan. Maka di sini yang sahih. Sehingga penulis memasukkan dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Abu Razak. Meskipun doif nanti dikarenakan anak-anak Ibnu Jurayj, namun ini jalan yang asal. Adapun di sini jalan dari Ibnu Abbas, maka telah berkesendirian Al Hasan Ibnu Rasid yang mengui tadi. Maka dia meriwayatkan dari Ibnu Jurayj kemudian dari apa dari Ibnu Abbas. Maka mukharafah rawi di sini antara Ibnu Zaid dan oleh Abu Razak meriwayatkan dari Saleh atau Amah, maulah atau Amah dari Abi Hurairah menyelisihi dengan Al Hasan Ibnu Rasid yang meriwayatkan dari Ibnu Jureid dari atau dari Ibnu Abbas. Siapa yang berselisih antara Al Hasan Ibnu Rasid wa huwa majhul dengan Abdul Razak Ibnu Hamam As-Syar'ani Imam. Maka yang rajih tentunya periwayatan Abdul Razak As-Syar'ani Imam yang meriwayatkan dari Ibnu Jurayj dari Maula atau Amah Saleh Maula atau Amah dari Abi Hurairah. Adapun periwayatan Al Hasan Ibnu Rasid yang majhul dari jalan Ibnu Jurayj an apa an Ibnu Abbas maka ini mungkar. Kenapa mungkar nanti akan kita pelajari di ilmu mustalahil hadis, di tafsir mustalahil hadis bahwa definisi dari hadis mungkar mukharrah rawi yang baik yang lemah menyelisihi rawi yang sifat Maka hadisnya baik pun jiddan bahkan menyelisihi. Maka Al-Hasan Ibn Rasid menyelisihi Abu Razak Ibn Hamad as An. Di saat dia menukilkan dari Ibn Buraid dari apa dari dari Ibn Abbas. Yang seharusnya yang benar seperti riwayat Abu Razak dari Ibn Buraid dari Saleh Maulotau Amat dari Abi Hurairah. Seperti yang disebutkan penulis di alamat. Maka oleh sebab itu, telah dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Uqayli itu sendiri. Saat meriwayatkan hadis ini dikatakan oleh Al-Uqayli di kitabnya Abu Afad, Al-Hasan Ibn Rashid di hadisihi wahmun. Maka hadis Ibn Abbas karena kewahaman. Makna waham di sini adalah kesalahpahaman. La yutabir Al-Hasan al-Hada. Maka Al-Hasan Ibn Rashid meriwayatkan dari Ibn Jurayj dari Atok, dari Ibn Abbas sendirian Tidak ada para ulama mempunyai sanad dari Ibnu Abbas kecuali dari dirinya. Kemudian meriwayatkan al ukeli dari dua hadis yang masuk datang dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani dan berkata ada aula maka yang benar dari hadis manfaat rasa iman kami, ajr kamisli ajri ini itu datang dari dua sahabat, Abi Hurairah dan Khalid eh, eh, Zaid bin Khalid Al-Juhani. Maka selesai dari hadis Ibn Abbas bahwa dia itu adalah datang dikarenakan kewahman Al-Hasan Ibn Rasid. Kemudian di sana juga ada hadis yang lain. Selesai yang dari hadis Ibn Abbas. Berarti hadis Ibn Abbas hadis apa? Mungkar. Sehingga penulis tidak menoleh kepadanya karena datang dari jalan yang salah. Dari Al Hasan Ibnu Rasid yang majhul mengatakan dari apa dari Ibnu Jureid dari apa dari Ibnu Abbas menyelisihi Abdul yang mengatakan dari Ibnu Jureid dari Saleh tahu amah dari Abi Hurairah. pun hadis yang kedua dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra. Dari Aisyah dari jalan Husain atau an Aisyah. Berkata Aisyah, "Man qatara sa'iman kana lahu mithlu dari min ghairi an yanqusa min ajri sa'imi sayyi'a." Maknanya, orang yang membuka jalan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa mempunyai pahala sesuai dengan pahala orang yang berpuasa. Maka di sini di sana saya sebutkan tadi dari Husain Wahab bin Dahlan satu berkata al-Ukaili mutaribul hadis. Dia itu hadisnya guncang. Diketuakan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan Sabihi Ba' Namun dengan kebuncangan ini orang memiliki riwayatnya jemaah seperti Abdul Malik Ibn Abi Sulaiman Sikoh dan juga Ibnu Jurayj Imam dan Makil Ibnu Ubaidillah Al-Zajri Sahih dan Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abilaila dan Al-Hajjaj ibn Arta'ah yang keduanya baik maka semuanya dari lima rawi ini meriwayatkan dari apa dari Zaid ibn Khalid di sini sekarang kembali kepada sanad Zaid ibn Khalid dari apa dari Zaid Adapun rawi yang tadi Husain ibn Dakwan dalam Sunan anasai nasai dari apa? Dari Aisyah. Maka hadis Aisyah kita di sini dalam keadaan kesalahan dari Husain ibnu Dakwan. Sehingga adanya hadis Aisyah di dunia ini dikutuk-kutuk masanid dikarenakan kesalahan dari Husain ibnu Dakwan. Sehingga kita katakan riwayat yang datang dari Aisyah karena syarat berkesendirian Husain ibnu Dakwan dari Aisyah yang seharusnya dia adalah datang dari apa dari Zaid ibn Khalid al-Juhani. Dari jalan yang kedua. Kemudian dari jalan Aisyah juga jika dikatakan kepada kita ada jalan lain yang kedua. Diriwayatkan oleh Imam at di Mu'jam Al-Awsat. Dari jalan Al-Hakam ibn Abdullah Al-Qaili Ani Zuhri An Sa'id Ibn Musayyid Ani Aisyah. Nah ini jalannya lain. Bukan apa An Aisyah. Kalau tadi kalian mempermasalahkan si apa An Aisyah, saat maka di sini ada jalan lain di mana dari jelas Abdullah dari Al Hakam bin Abdullah Al Aini dari Zuhri dari Sa'id ibnu Musayyib dari Aisyah yang lafaznya sama. Man allah iman kana lahu mithlu ajri min dari an yang min ajrihi syai'a. Namun hadis ini barakallahu fikum di sanadnya tadi ada Abdullah Al-Hakam Ibnu Abdullah Al-Ain karena dikatakan abu hati makruh hadis. Lalu abu hadis itu. Karena yakdir. Dia hadisnya itu dibuang to the trash. Ulama dan dulu dia berdusta. Hadisnya baik jiddan. Dan bahkan berkata Abu Zur'ah meriwayatkan dari Imam Ahmad Al-Hakam Ibn Abdullah Al-Aili ahadithu mawdu'ah. Hadis-hadisnya itu palsu. Dan berkata Abu Nu'aim al-Asbahani, Laisa bisyai. Tarakahu Ibnu Mubarak. maka Ali Ibnu Madini, Laisa bisyai. Maka kitabnya itu tidak berlaku apa-apa bagi ahli hadis. Ini pendusta dan ditinggal oleh para ulama. Maka dari hadis Aisyah ada dua. Apakah periwayatan yang syad, yang meriwayatkan dari apa dari Aisyah, maka yang benar dari apa dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Kemudian ada jalan yang lain, yang mana jalannya dari Sa'id bin Musayyib dari Aisyah, namun di sanadnya ada Al-Hakam Ibn Abdullah al-Aili, yang mana disebut Abu Hatim Kana Yakrib, dan disebutkan oleh Imam Ahmad mempunyai hadis-hadis yang mau doa, yang palsu. Berarti dari dua sahabat sekarang. Tidak berpaling kita kepadanya. Karena datang dari jalan-jalan yang baik juga. Dan hadis yang ketiga datang dari Salman Al-Farisi. Hadis dari Salman Al-Farisi dikeluarkan oleh Imam Al-Qurani di Mu'jamil Sekadir. Yang Mu'jamil yang berhukum untuk saudara Ibnu Zaid Ibnu Jada'an An Sa'id Ibnu Musayyid An Salman sama juga di sini dari Sa'id Ibnu Musayyid dari Salman kalau tadi dari Aisyah Sa'id Ibnu Musayyid dari Aisyah sekarang Sa'id Ibnu Musayyid dari Salman Al Farisi jadi seakan-akan hadisnya itu banyak padahal dari jalan yang rusak hadisnya penyakitnya adalah Zaid dari Ali ibnu Zaid ibnu Jata'an. Maka hadis ini telah diilahkan oleh para ulama, terutama Ali ibnu Zaid ibnu Jata'an dan dia orangnya rusak. Kemudian datang riwayat dikeluarkan oleh Al Utsaibi dan juga Al Haythami di Biyatul Ba'id dari jalan Abdullah bin Bakar As-Sahmi, hadatsana Iyas bin Abi Iyas dari Sa'id bin Musayyib dari Salman Al-Farisi. Dengan yang sama. Ayuhan nas man fatra sa'iman kana lahu mithlu ajrihi. Maka hadis ini telah diilahkan oleh para ulama di antaranya Al-Utsaimin di kitabnya bahwa Iyas ibn Abi Iyas majhub. dan hadisnya pun tidak terjaga. Karena apa? Karena ada masalah Yang diriwayatkan dari jalan yang lain yang mana tidak menyebutkan dari Salman Al-Farisi. Dan Abu Hatim sendiri telah menghukumi hadis ini. Hadis yang datang dari Salman. Di mana dia ditanya oleh anaknya, Sa'atu Abi an hadis dari riwayat Al-Hasan ibn Asah an Abdullah ibn Bakr As-Sahmi Bani Iyas yang tadi Ibn Abi Iyas dan juga dari Ali Ibn Zaid Ibn Jada'an dari Sa'id Ibn Musayyib dari Salman Al-Farisi tentang keutamaan orang yang memberikan buka puasa. Apa yang dikatakan oleh panglima perang akan Ilal ini jago penyakit hadis, penyakit hadis. Hal hadis mungkar. Hadis ini hadis yang mungkar berkesendirian. ini Tafihi Abdullah bin Mubarak. Inama huwa Aban Ibnu Abi Indah. adalah Abdullah bin Bakar Aban Yas. Maka hadis ini salah. Misalnya harusnya Aban Ibnu Iyas tetapi diganti dengan Abdullah bin Bakr. Dan ada Ibn Abi Iyas rawi yang ma'ruf. Ada Ibn Abi Iyas rawi yang baik. Jiddan. Maka dari sini, lihatlah wahai saudara saudara Saya sekarang menyebutkan dalam mata dua hadis Hadis siapa? Pertama, Zaid ibnu Khalid al-Juhani dari jalan atau Anjay ibnu ibn Khalid. Yang kedua dari Abi Hurairah. Dari jalan apa Ibnu Juraid An Soleh Maula Tau Amah An Abi Hurairah. Ilahnya Ibnu Juraid. Dari periwayatan Abdul Razak. Abdul Razak An Ibnu Juraid An Soleh atau Amah Maula Tau Amah An Abi Hurairah. Ini yang dijadikan undah hadis oleh para ulama. Dua dari sahabat ini yang kedua jalannya mengkotek naik kepada derajat Hasan Libairi. Kemudian jika kita rujuk dari pembahasan barusan, di sana ada tiga hadis dari sahabat yang lain. Pertama hadis siapa? Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua dari hadis siapa? Aisyah. Ketiga dari siapa? Dari Salman Al-Farisi. Kenapa penulis tidak memasukkan tiga sahabat ini? Kalau dimasukkan kan baik menjadi banyak. Terus menjadi saling menguatkan mungkin. Bukan hanya dihukum tadi, dihukum Hasan di Bali. Mungkin bisa jadi sahih di Bali. Kita jawab. Kitab ini berjudul Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Ramadan memberikan faedah bahwa disyaratkan masuk dalam kitab ini hadis-hadis yang sahih ataupun hasan atau baik yang bisa naik kepada derajat hasan ataupun sahih dengan jalan-jalan yang lain. Karena menguatkan. Adapun di sini, jalan dari Ibnu Abbas adalah kewahaman dari rawi. Yang mana disebutkan dari apa dari Ibnu Abbas. Yang harusnya dari apa dari Zaid Ibnu Khalid. Maka di sini hadisnya mungkar. Karena ada rawi yang majzul. Siapa Al-Hasan? Al-Hasan Ibnu Man? Imrasyah. Ya. Imrasyid, Hasan Ibn Rasid Majhul. Kemudian dia meriwayatkan dari apa? Dari Ibnu Abbas. Harusnya dari apa? Dari Zaid Ibnu Khalid. Menyelisihi siapa? Menyelisihi Abdul Razak. Di mana Abdul Razak Ibn Hammam meriwayatkan dari Ibnu Juhaid. Dari Saleh Maulat Al-Amah dari Abi Hurairah. Harusnya seperti itu. Ia tidak meriwayatkan Aisyah juga datang dari apa dari Aisyah. Harusnya dari apa dari Zain ibnu Khalid al-Juhani. Kemudian hadis yang ketiga datang dari Salman al-Farisi dari jalan yang sama atau nah, dari Said ibnu Musayyib dari Salman al-Farisi. Maka telah dikatakan kepada Abu Hatim Bagaimana periwayatan ini, hadis ini mungkar berkesendirian. Tidak ada jalan dari Salman Al-Farisi. Mungkar. Dan ini ada kesalahan di sanadnya dari Abdullah bin Bakar. Maka yang sahih dari jalan bukan Abdullah bin Bakar, tapi di Adan Ibnu Abi Ayyas. Dan Adan Ibnu Abi Ayyas matruk. Maka Amal ya Allah wahai saudara-saudaraku, bahwa tiga riwayat dari sahabat ini do'ifun jiddan. Maka kalau penulis adalah hati beliau, maka penulis akan memasukkan semua tiga hadis ini. Jadi kitabnya lebih tebal dan hadisnya lebih banyak. Nah, ya hadisnya banyak tapi hadisnya rusak akhirnya. Kenapa? Memasukkan hadis-hadis yang mungkar, yang diilahkan oleh para ulama, yang salah jalan, seperti dari Apo, dari Aisyah, kemudian dari Said bin Musaid, dari Salman, dan Aisyah, dan sebagainya. Alhasil, inilah dari keutamaan penulisan kitab di atas manhaj al-muhaddisin sehingga kitabnya terjaga dari perkara-perkara yang buruk. Adapun hati bulail, apa makna hati bulail? Yang mencari kayu di malam hari. Maka hati bulail mereka itu tidak peduli dengan apa-apa yang masuk kepada kitabnya. Sehingga hati bulail, orang-orang seperti orang-orang yang mencari kayu di malam hari, Pokoknya karungnya penuh lah. Maka akhirnya dilihat di jalan ada potong kayu yang kecil dengan obornya ataupun senternya. Wah ini kayu. Pas diambil mau dimasukkan ke karung ternyata misalnya the black mamba, mamba hitam, ular Afrika, ataupun kita katakan di sini kobra yang hitam. Akhirnya ditakuti orang ini. Karena ingin mengumpulkan sekarangnya perkara-perkara yang buruk, benar, tidak benar, pokoknya memenuhi karung. Akhirnya ular pun mau dimasukkan. Akhirnya membunuh dirinya. Inilah dari hati mulai Orang-orang yang memasukkan kepada kitabnya, dia menulis kitab, tetapi tidak mengetahui sahih atau baik. Karena tidak mempunyai baro'e modal dari ilmu hadis. Yang penting ingin ngarang kitab, ingin terkenal atau ingin jual kitab. Kemudian dia buat tidak tahu ilmu hadis yang mana lafaz-lafaznya seperti itu dimasukkan aja. Jadi banyak. Manfaat para iman salahu kami Mislihi. Ah, dah dikumpulkan. Datang dari lima sahabat. Dari Muhammad, Abi Hurairah, Aisyah, terus Ibn Abbas, terus Salman Al-Farisi misalnya. Senang. Daripada Si Said cuma masukin dua hadis, aku unggul dari dia tiga hadis. Jadi lima hadis. Namun memasukkan justru apa-apa yang akan membahayakannya. Seperti hati bulan. Maka mungkin kita cukupkan di sini dengan insya Allah takmilah dari hadis ini akan kita berikan faidah kita yang akan datang pada zuhur insya Allah ونكتفي إلى هنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله